Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Baiquniyah syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Yang mana kemarin terakhir kita bahas adalah mengenai pembahasan orang-orang yang mengkritik Sahih Bukhari. Nah, sudah kita permisalkan kemarin orang yang mengkritik Sahih Bukhari itu bagaikan apa? Menanduk gunung. Jadi posisinya gunung ditanduk, ya tanduknya patah, itu istilahnya ya. Enggak kuat dia. Nah, posisinya seorang imam, bukan sembarangan mengkritik seorang imam, lihat dulu siapa yang mengkritik. Kalau yang orang mengkritik orang belakangan, celananya pantolon, dia suka nerjemahkan sana kemari cuma untuk apa? Cuma untuk mencari popularitas biar terkenal atau yang semisalnya, untuk mencari uang biar dapat gaji atau yang semisalnya, tahkis sana tahkis sini untuk mencari uang atau yang semisalnya, sangat tidak layak. Apalagi yang dia tanduk itu gunung gitu loh Jabal Hifd bayangkan gunungnya hafalan tanduk sama dia. Tanduknya patah lah. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya lihat kadarnya siapa yang mengkritik. Sudah kita lihat kemarin kan? Ah, kalau terjadi kontradiksi seperti itu jawaban globalnya lihat siapa yang mengkritik Imam, Imam Bukhari. Paham ya? Nah, kemudian Imam Bukhari itu kan ketat sekali syaratnya di dalam sahihnya enggak sembarangan. Syaratnya ada apa? Al-luqi wal mu'asarah enggak. Masing-masing perawi harus bertemu, berjumpa sezaman lagi. Itu berat sekali itu. Imam Muslim saja teman mensyaratkan apa? Mu'asarah, sezaman. Walaupun apa? Walaupun tidak bertemu dan memungkinkan untuk ber, bertemu. Mahu akraman. Apa? Perhatikan baik-baik. Yang terakhir, amal jawabul mufassal fahuwa fi itu ya. Ya kan? Nah, ada pun jawaban secara terperinci mengenai hal tersebut. Eh, kalau ada orang yang mengkritik Sahih Bukhari, al-wajh sanis yang kedua, anna ahlul ilmi tasaddau liman intaqada 'ala al-Bukhari Muslim. Sesungguhnya ahli ilm mereka menghalang-halangi orang yang apa? yang mengkritik Imam Bukhari dan Muslim. Wa raddu 'alaihi hadisan-hadisan. Bahkan apa mereka membantah membantah apa membantahnya hadis hadis per hadis. Paham ya? Hadis demi hadis. Wa zul yazulul intiqad 'ala al-Bukhari Muslim. Oleh dengan sebab ini hilanglah kritikan terhadap Imam Bukhari dan Muslim. Bukan berarti mereka berdua maksum, bukan. Cuman yang dikritik itu siapa? Yang mengkritik siapa gitu loh, jangan sembarangan. Nah, barakallahu fikum. Lakinnahu la syakka annahu qad yaqa'ul wahm min ba'd ruwati fil Bukhari Muslim. Tapi kata beliau akan tapi tidak diragukan. Bisa jadi terjadi yang namanya waham, ingat-ingat waham bukan waham, waham. Waham itu dugaan dikirain benar ternyata keliru gitu loh, ya kan? Seperti itu. Min ba'd ruwat pada sebagian perawi fil Bukhari Muslim dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim. Lakin hadza la yaqdah fi naqlil Bukhari Muslim lahu. Tapi yang seperti ini tidak sampai menambah barakallahu fikum yak layak dah tidak sampai membuat jelek. Paham ya? Tidak sampai mencela. Nah, tidak sampai mengotori, menjelekkan apa? Apa yang dinukilkan oleh Bukhari Muslim di dalam sahihnya. Li'anal wahma la yakadu yaslaminhu ahadun. Karena yang wahm perhatikan baik-baik. Dikarenakan waham itu tidak apa? Hampir-hampir tidak ada seorang pun yang selamat darinya. Antum tahu waham enggak? Eh, waham itu apa? Waham, wahmun Naam. Dugaan sangkaan yang kemungkinan besarnya salah itu kan banyak orang seperti menduga. Anak duga itu Z ternyata Muhammad. Wah, dia dugaannya menduga dia, tapi ternyata salah gitu loh. Kan banyak seperti itu kata beliau benar ini. Hampir-hampir enggak -hampir ada seorang pun yang selamat dari waham ini. Walaysa min syarti adalah rawi an la yukhti'a abada. Dan bukan termasuk syarat apa? Seorang perawi dikatakan adalah itu tidak pernah berbuat salah selama-lamanya. Ini bukan tempat syaratnya. Ini dikritik oleh para ulama karena sebagian mereka ada mengatakan al-adl, adalah itu dapatnya adalah apa? Adalah orang yang tidak pernah berbuat salah sama sekali. Kira-kira ada nggak itu? Nggak ada. Orang nggak ada yang maksum. Orang nggak ada yang maksum dari kesalahan. Semuanya ada aja berbuat kesalahan. Li'an hada ghair mawjud karena seperti nggak ada, antum jumpai nggak ada orang yang tidak pernah berbuat salah sama sekali. Paham ya? Hatta kita semuanya sering berbuat kesalahan, sering Paham ya? Oleh oleh karena itu enggak ada yang maksum dari kesalahan kecuali Nabi dan Rasul yang memang Allah taala kecualikan. Mohon insyaallah berarti sudah kita selesaikan mengenai apa? Mengenai pembahasan hadis sahih serta sedikit nam barakallahu fikum penjelasan orang-orang yang mengkritik Imam Bukhari nam rahmatullah alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru sekaligus nanti dimasukkan dalam hafalan yang baru ya. Qala al-muallif rahimallahu al-Imam Al-Baiquni rahimahullah Wal hasan al ma'ruf turqan wa ghadat. Rijaluhu lakas sahihi saharat. adabun hasan yang sudah ma'ruf, eh, dikenal dengan apa? Turuk, nan turqan wa ghadat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu jalan-jalan sudah ma'ruf. Dan rijalnya, rijal hadisnya itu la kasahih enggak seperti rijal yang ada dalam sahih. Paham belum? Paham belum San? Rijal hadis para perawi hadisnya itu enggak seperti apa? Enggak seperti yang ada di dalam syarat sahih. Karena apa syarat sahihnya kemarin? Kalau syarat sahih itu rijalnya para perawinya harus apa kemarin? Tamu dapat, ya enggak? Hafalan kekuatan hafalan, ketermatannya ketelitiannya itu sempurna. Tapi kalau untuk yang hasan ini apa? Nah, barakallahu fikum adabtu annaqis. Paham itu ya? Ketelitian, ketermatan, kekuatan hafalannya ini tidak seperti yang hadis sahih. Kurang itu maksudnya. Paham ya? Itu beda kan? Bedanya situ nanti. Nah, perhatikan baik-baik ya. Bedanya nanti di di situ. Naam. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, intaqala al-mu'allifu ila ta'rifil hasan. Mu'allif berpindah menyebutkan definisi hadis hasan. Wal hasan fil mandhumah huwa sedangkan hadis hasan di dalam mandhumah atau pantun ini huwa al qismu tsani min aqsamil hadis. Pembagian yang kedua dari pembagian-pembagian hadis yang ada. Tahu ya hadis hasan ya, ingat-ingat ya. Hadis hasan itu sama sahih, sama atau enggak? Sama atau enggak? Secara global enggak sama, cuman nanti ada yang sama. Seperti Hasan li ghairi sama dengan apa? Sahihun. Hasan li dzati sama dengan apa? Sahihun li ghairi. Paham Kalau Hasan li ghairi sama dengan apa? Kalau sahihun li ghairi itu sama dengan Hasan li dzati. Hasan li dzati sama dengan sahihun li ghairi. Kalau hasan li ghairih sama dengan apa? Yang yang ya pun mujabir ya, pun mujabir tapi diapakan? Digabungkan, dikumpulkan berbagai macam berbagai macam jalannya. Dikumpulkan akan menguat, naik derajatnya menjadi apa hasan li ghairih. Hujjah atau bukan? Hujah, Nah, kalau fiikum. Jadi antum jangan bingung, harus dhaif atau hujah sih? Kita katakan dhaifun mujabir. Zaif yang masih bisa ditopang, dikuatkan itu bisa itu loh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kalau palsu bisa enggak? mau e, maudhu'un munjabir ada enggak? Eh? Ada enggak maudhu maudhu'un munjabil, munjabir? Maudhu'un munjabir ada enggak kira-kira? Palsu tapi ditopang bisa enggak? Ada enggak? Tingkatannya menjadi dhaif pun ghairihi gitu. Ada enggak kira-kira? Kalau palsu udah palsu enggak bisa lagi sudah. Layuh tajubih itu ya, sudah bisa jadi hujah. Nah, Wa yaqulu fi dan beliau mengatakan dalam definisinya perhatikan baik-baik Imam Baikuni mengatakan al-ma'rufu turqan yakni al-ma'rufu al-ma'rufatu turuquhu maksudnya dari kenal jalan-jalannya bihaitsu yakunu ma'luman yaitu dengan catatan sudah diketahui an hadzal rawi perawi ini yarwi an ahli Basrah yang meriwayatkan dari al Basrah contohnya wa hadza an al Kufah dan ini meriwayatkan dari penduduk ahli Kufah. Wa hadza ahli Syam, ini meriwayatkan dari penduduk ahli Syam. Wa hadza an ahli Mesir dan ini meriwayatkan dari apa? Mesir. Wa hadza an ahli Hijaz, ini dari ahli Hijaz. Wa ma asbah dzalik, ini sudah ma'ruf jalan-jalannya hadis hasan sudah ma'ruf. Oleh karena itu nanti nah barakallahu derajatnya di bawah hadis sahih. Paham belum? Karena sudah kita lewati kan enam lima syarat, lima syarat hadis sahih. Pertama, al haditsu Ha, eh, ayyakuna al-hadis apa? Apa? Eh, mutasilan sanaduhu ya. Maksudnya ayyakuna sanaduhu mutasilan. Sanadnya bersambung. Yang kedua ayyakuna rawi Ewa, eh, mausufan bil adalah. Yang ketiga ayyakuna rawi Ewa, eh, ayyakuna rawi mausufan bitamid dhabti yang keempat, ayyakuna al-haditsu ay ayyakuna sanadu Sudah tadi? Ayyakuna al hadisu Apa? Khaliyan syudud, kosong dari na'am barakallahu fiik keganjilan. Yang kelima, ayyakun al-hadithu Yang terakhir, khalian Apa? Awa min al-illah al-qadiyah. Ingat-ingat lima syarat tadi ya. Ayyakuna sanadu muttasilan. Ayyakuna rawi mausufan bil adalah. Ayyakuna rawi mausufan bit tamid dabti bitami dhabti ayyakun al hadithu apa khalian min syudud yang kelima ay al hadithu khalian min al-illah al qadihah lima syarat ini diterimanya dikatakannya hadis sahih jadi kalau enggak ada ya nanti apa derajatnya bisa di bawahnya tergantung dengan apa keadaannya kita lihat nanti Qaluhu wa qadat rijaluhu lakas sahih, yakni an rijaluhu akhaffu. nah akhaffu min rijal sahih. Maksudnya apa? Para perawi yang ada dalam hadis hasan itu derajatnya di bawah tingkatan para perawi yang ada di dalam hadis sahih. Kenapa kok seperti itu? Karena para, para perawi yang ada dalam hadis sahih itu kan disyaratkan sahabat tadi? tamat dapat. Kekuatan hafalannya itu sempurna. Kemantapannya, ketelitiannya, kecermatannya sempurna. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ketika dia ngambil hadis tidak apa? Ghaflah, tidak lalai. Eh? Kemudian juga tidak ngantuk, paham ya? Sehingga ketika menyampaikannya apa? Jelas, gamblang atau yang semisalnya. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, jadi bedanya nanti para ulama telah mengumpulkan paling yang paling maksimal paling besar ini perbedaannya. Tamu dapat tadi itu. Paham ya? Jadi kalau perawi yang ada dalam hadis sahih memiliki kekuatan hafalan yang sempurna. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum. Berbeda dengan apa? Perawi yang ada dalam hadis apa? Hasan itu dobetnya tidak tam, tapi apa? Na barakallahu fikum, nam adabtu an-naqis. Paham ya kekuatan hafalannya, kemantapannya, kecermatannya, ketelitiannya itu kurang. Enggak seperti ini ada yang ada pada perawi hadis sahih. Kita lihat. Walihada qala lakas sahih syaharat. Oleh karena ini beliau mengatakan tidak seperti apa yang masyhur dalam hadis sahih. Idan pun hasan anis sahih. Jika demikian berarti beda hadis hasan dan hadis sahih itu. Nah, dengan apa perbedaannya? Bi anna rijalahu laysu ka rijalil hadis sahih. Dari sisi sesungguhnya para perawi hadis hasan itu tidak seperti para perawi yang ada dalam hadis sahih. Mahum Abdullah. Mahum. Ewa. Sama atau enggak? Beda. Kita lihat di sini. Wal murad annahum laysu karijalil hadis sahih fi dhabti. Ya kan ini. Ini penting sekali ini. Yang diinginkan adalah mereka itu tidak sama seperti para perawi hadis yang sahih di dalam ad Ketelitian, kecermatan, kekuatan, kemantapan hafalannya. Paham itu ya? Enggak seperti apa? Pada perawi yang ada dalam sahih. Paham salah? Nah ini dapat penting nih. Jadi nanti untuk bedakannya di sini ini. Kalau perawinya ternyata kok hafalannya lemah, hafalannya enggak kuat, tidak seperti perawi yang ada dalam hadis sahih itu terkadang mempengaruhi kesahihannya sehingga turunnya derajatnya di hasan. Imam hasan li atau hasan li Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah. Jadi perhatikan baik-baik. Yang kira-kira ngantuk wudu ya. Ewa. Yang ngantuk wudu. Nah. Ewa. Kita lihat di sini. Walihada qala ulama al-mutaakhirun alladziina basatu hadzal fan. Oleh karena ini, nah para ulama mutaakhirun, para ulama belakangan yang mereka telah membentangkan dan juga berdalaman dalam masalah studi ini, studi misalnya mustalah ini ya, Kal Hafid Ibnu Hajar, mustalah atau hadis masalah hadis, seperti Al Hafid Ibnu Hajar Asqalani, siapa namanya? Al Hafid Ibnu Hajar Asqalani. Apa? Ahmad bin Ali, Al Hafid Ibnu Hajar Asqalani, Ahmad bin Ali rahimahullah taala. Innal farqa bainal hadis sahih wal hadis hasan farqun wahidun ini, penting sekali ini. Faedah yang bisa dikatakan sebagai patokan Sesungguhnya perbedaan antara hadis sahih dengan hadis hasan itu satu perbedaan saja kata beliau, bahwa nam e, badalun antakul fi sahih tamudabti kul nam fil hasan khafi budabti ini aja. Seba, yaitu maksudnya apa? nah barakallahu fiikum sebagai pengganti engkau mengatakan di dalam sahih itu tamudabti kemantapan, kecermatan, ketelitian, kekuatan hafalan sempurna, kul Katakanlah fil hasan dalam hadis hasan khafifud dhabti. Paham ya? Eh, kemantapan, ketelitian, kecermatan hafalan itu lemah, ringan lebih ringan. Paham belum? Kalau yang pertama ini qawi, kuat, sempurna. Kalau yang kedua lemah, lebih ringan. Itu ada bedanya. Wa illa adapun yang lainnya kata beliau fa baqiyatus syurut sisa-sisa syarat yang ada al mawjuda yang ada fi sahih dan sahih mawjudatun fil hasan semuanya sama ternyata syaratnya sama ayyakuna al-hadithu ayyakuna sanadu muttasilan wa ayyakuna rawi mausufan bil adalah wa ayyakuna uh, al-hadithu khalian min syudud wa ayyakuna al-hadithu khalian min al-ilha al-qadiyah satu yang bedakan ternyata apa ayyakuna rawi na barakallahu fikum mawsufan bi khafifid dia tersifati dengan apa kemantapan hafalannya itu kurang lebih rendah daripada yang pertama tadi. Maaf insyaallah ya. Sudah kita lewati kemarin kan seseorang bisa dikatakan Naam tamu itu bertingkat-tingkat juga. Tapi secara globalnya adalah orang yang ketika tahammul, tahammul itu mengambil hadis. Itu sama yang dia sampaikan ketika ada. Paham ya? Kalau dia ketika tahammul mengambil hadis dari seorang guru, haddatsana Mahmud. Ketika dinyampaikan kepada orang lain, haddatsana Mahmud. Tapi kalau dia misalkan dengar dari gurunya, haddatsana Mahmud, nyampaikan ke orang lain, haddatsana Humaid. Dah lain enggak? Lain. Sempurna enggak hafalannya berarti itu? enggak masuk dalam kategori yang pertama. Karena antara tahammul dan ada udah beda. Tahammul itu mengambil hadis, ada itu apa? Menyampaikan hadis. Perhatikan baik-baik. Wa ala hadza fa ta'riful hasan maka berdasarkan penjelasan ini definisi hasan berarti huwa marwahu adlun khafifu dabti bi sanadin muttasilin wa khala min asy-syudud wal ilhal qadiyah. Ini juga terserah atau menghafal pakai ini enggak masalah, menghafal pakai syurut enggak masalah. Syurut itu syarat tadi itu. Jadi kata beliau, berarti definisi hasan itu apa? Marwahu adlun. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adlun memiliki sifat adalah. Apa adalah kemarin? Akhbadri mustaqimus sirah. Nah, seseorang dikatakan mustaqimus sirah, jalan hidupnya lurus itu bagaimana? Bagaimana? Nam alladhi yastanib 'anil kaba'ir wa lam yusir 'alas saghair. Mahum? Yaitu orang seorang perawi atau seorang dikatakan memiliki sifat adalah mustaqim musfirah, orang yang tidak terus-menerus di atas dosa-dosa kecil, eh, orang yang tidak orang yang menjauhkan diri dari dosa, dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Paham ya? Naam, Yastanib 'anil kaba'ir wa lam yusir 'ala shaghair. Paham ya? Itu definisi yang paling bagus yang disebutkan oleh para ulama Rahimahumullah taala ajma'in. Rahimahumullah taala ajma'in. Di antaranya tadi itu bahwasanya mustaqim sirah itu definisi untuk apa? Adalah. Karena ada yang mengatakan adalah itu yang enggak punya salah sama sekali. Sudah dikritik tadi kan? Enggak ada seperti itu. Berarti menunjukkan orang itu harus maksum. Para, para perawi harus maksum itu enggak benar. Karena enggak ada satu orang pun yang selamat dari kesalahan, hatta, hatta para perawi. Kecuali Nabi dan Rasul yang sudah dikecualikan. Adapun kalau para perawi ya tetap tidak selamat dari kesalahan tadi. Oleh karena itu definisi yang paling masyhur dan juga terkenal sebutkan adalah apa? Adalah Naam hiya mustaqimus sirah. Mustaqimus sirah, jalan hidupnya itu lurus. Paham ya? Bihaitsu yastanib 'anil kaba'ir wa lam yusir 'alas saghair. Menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Itu aja. Naam. Nanti antum bisa lihat sendiri mungkin kalau sudah baca penjabarannya atau kitab-kitab setelahnya nanti. Nah, kita lihat bisanadin muttasil atau khafidud dhabti ini penting ringan kekuatan, kemantapan, ketelitian, ketermatan hafalannya. Kan kemantapan itu tidak harus apa? Teliti, tapi teliti, cermat, mantap hafalannya itu. Haddatsana Mahmud, nyampaikannya haddatsana Mahmud. Paham ya? Seperti itu na'am barakallahu fikum. Kemudian meriwayatkan pun juga tidak ngangen makna dia walaupun boleh. Dia dengan lafaz yang didengar, haddatsana ya haddatsana. Qa'ada ya qa'ada, bukan qa'ada diubah menjadi jalasa walaupun artinya sama. Nah, seperti itu. Wa khalam nah nah sanadil muttasil dengan sanad yang bersambung. Paham ya? Sudah kita lewati sanad atau isnad, eh? Nam silsilatul rijal al-musil al-musilatu ilal matan. Paham ya? Rangkaian para perawi hadis, paham ya? Para rijal hadis yang bisa menghantarkan kepada kepada matan hadis. Paham? Haddatsana fulan, qala haddatsana alan, anna fulanan qala bi anna alan Eh, bi anna alanan qala kada wa kada misalkan. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu Nah, setelahnya itu matan kan itu. Nah, rangkaian sanad tadi itu, rangkaian para perawi tadi itu yang bisa menghantar kepada, kepada matan tadi namanya sanad. Namanya sanad seperti itu. Nah, kalau sebagian mereka ada yang terjemah mata rantai gitu, mata rantai hadis tapi kan Nah, barakallahu fikum terjemahannya tergantung antum memahami bagaimana. Cuman yang sering disebutkan itu adalah eh, rangkaian para perawi atau nah, urut-urutan para perawi yang bisa menghantarkan menyampaikan pada matan hadis atau matan sebuah hadis. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Wa khala min dan apa kosong dari sudut, keganjilan. kita lihat ya. Sudut ini bisa terjadi pada hadisnya, bisa terjadi pada sanatnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Cuman sebabnya tentunya tidak tidak lain adalah perawinya juga. Paham ya? Nah, oleh karena itu kalau ada ziyadah syadza, tambahan yang ganjil menyelisih para perawi yang lainnya yang lebih sikoh atau bahkan sama-sama sikohnya, itu dikatakan ziyadah syadza. Paham belum? Nah, ziyadah syadza itu walaupun dia sikoh karena menyelisih apa? Para perawi sikoh yang lain lebih banyak atau menyelisih perawi yang lebih sikoh yang tidak membawa tambahan tersebut. Paham? Eh, wanam. Wal ilhal qadihah, penyakit yang bisa merusak. Karena penyakit itu ada dua penyakit yang sifatnya apa? Tidak merusak dan penyakit yang sifatnya merusak. Paham ya? Kalau penyakit yang sifatnya merusak hadis, nah itu nanti hadisnya rusak. Paham ya? Misalkan penyakit yang ada di dalam sanadnya itu perawinya semuanya kadzab. Haddatsana fulan, kadzab. Haddatsana alan, dajjal. Haddatsana eh, barakallahu fikum fulan, wah dia misalkan dhaifun fil hadis. Ya? Seperti itu. Jadi sudah banyak penyakit situ. Itu nanti berakibat hadisnya itu lemah mesti. Nah seperti itu. Tapi kalau penyakit yang tidak merusak, ada nggak kira-kira? Ada, paham ya? Penyakit yang tidak merusak mungkin karena terbalik nama perawinya. Paham ya? Terbalik yang wajar tidak dijelaskan lagi. Paham ya? Atau seharusnya dia namanya Muhammad bin Fulan, pakai kunyah. Sama-sama masyhurnya dua-duanya, cuman terkadang apa terkadang orang pahamnya dengan kunyah akhirnya nyebutkan dengan nama. Itu terkadang kalau sama-sama dia tuh dalam riwayatnya itu dia sih, ya udah. Kami ya? seperti itu. Nah, kemudian penyakit hadis juga yang tidak merusak itu banyak sekali itu tadi di antaranya. Di antaranya tadi itu ya. Nah, Adapun yang berikutnya mengenai barakallahu fikum hadis dhaif pada pertemuan yang akan datang intinya sudah kita ambil dua pembagian hadis itu sahih dan apa? hasan. Bedanya sangat tipis sekali, perbedaannya terletak pada apa? Eh, pada adabat kemantapan, kecermatan, ketelitian, kekuatan hafalannya di situ intinya. Kalau hadis sahih itu apa sempurna dapatnya itu. Kalau hadis dhaif itu di bawahnya, nakis, paham ya? Khafif, paham ya? Ringan kekuatan hafalannya dan juga kemantapan serta kecermatan ketelitian di dalam nam tahammul dan adanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.